Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam tetap kita minta kepada Allah agar tetap curahkan kepada Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. para pemirsa dan para pendengar di yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahuna Ihsan hafizahullah taala <clears throat> sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna Ihsan Hafizullah taala <clears throat> bahwa kita akan membahas tentang kaidah yang sangat penting. Kaidah ini masih di bawah kaidah al-yaqin <clears throat> tentang masalah keyakinan. yakni seperti yang tadi disebutkan oleh akhuna bahwa ad-dawamu aqwa al ibtida ad-dawamu aqwa min al-ibtida. ad-dawam yakni tentang keberlangsungan sebuah amalan itu lebih kuat daripada memulai. Ad-dawam aqwa min ibtida Sekali lagi, kedawaman sebuah amalan lebih kuat dari sekedar memulai. <coughs> Kaidah ini adalah termasuk <clears throat> salah satu dari kaidah yang <clears throat> penting dalam syariat Islam yang sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Subki rahimahullahu taala beliau pernah berkata hadhihi qa'idatun 'azimatun fil الفقه kathurat masailuhu kathurat masailuha <clears throat> jadi kaidah ini adalah merupakan kaidah yang besar dalam fikih yang banyak sekali permasalahannya yang dicakup oleh kaidah yang besar ini. Dan kaidah ini memberikan faedah bahwa baqa al-hukm istimrarahu artinya tetapnya hukum dan keberlangsungan hukum tersebut ala halatihi dalam keadaannya itu ashal min ihdathihi wa insyahi min jadid lebih mudah daripada memulainya kembali karena apa wa dzalika liquwwati dawami wa thubutihi <clears throat> karena itu merupakan kekuatan eh, karena kuatnya keberlangsungan sebuah amalan ketetapan sebuah amalan ya, dan tentang ketetapan hukumnya Dalil dari kaidah ini <clears throat> saya akan sebutkan dua dalil dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatahu." Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian menjumpai satu sujud dari solat asar sebelum terbenam matahari maka hendaknya sempurnakan solatnya dan apabila salah satu di antara kalian masih bisa melakukan solat satu rakaat menemui sujud ya dari solat subuh sebelum terbit matahari maka sempurnakan solatnya Hadis yang mulia ini sebagaimana <clears throat> tadi saya sebutkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Mawaqit As-Shalah bab man adraka raka'atan min al asr qabla al-ghurub. Ya. Bab siapa orangnya yang menjumpai satu rakaat dari solat asar sebelum terbenam matahari. Juga dalam riwayat Muslim dalam kitab Al-Masajid dan Mawadi'is Salah bab man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah. <clears throat> Barang siapa yang menjumpai atau bisa melakukan satu rokat dari sebuah solat maka sesungguhnya dia telah men mendapatkan solat tersebut. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang ya, terlambat dalam melakukan sholat asar di waktu sholat asar dan dia melakukan sholat tersebut dia jumpai tinggal satu rokaat tinggal satu rokaat dalam sholat tersebut ya dia mendapati sholat tersebut ya walaupun setelah itu memasuki waktu maghrib nah tiga rokaat kekurangannya terus dia lakukan walaupun tetap eh, walaupun eh, dia sudah masuk sholat maghrib waktunya sudah masuk waktu maghrib. Ulama berkata tentang sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, anna ibtida' as-salati waktu tulu'i syamsi manhiyun anhu. Bahwa mulai sholat ya, waktu terbitnya matahari ini dilarang. بخلاف ابتدائها قبل الطلوع واستدامتها في أثنائه berbeda ketika seseorang melakukannya sebelum terbit matahari kemudian ketika dia melakukan sholat subuh matahari terbit jadi ini perbedaannya. Karena eh, kenapa demikian? وذلك لأن استدامة الصلاة في وقت النهي أسهل من ابتدائها فيه karena keberlangsungan solat fi waktu nahi ya di waktu larangan ini lebih mudah lebih ashal daripada memulai ya daripada memulai kita tahu waktu larangan adalah waktu terbit matahari. Ya, tetapi ketika seseorang terlambat dia sholat subuh, kemudian pas sholatnya sampai terbit matahari ya tulu al fajr maka tidak mengapa maka tidak mengapa kemudian ulama berkata wadaf al salat bi ibtaliha qabla asy-syuru'i fiha ashalu min raf'iha wa rafdhiha ba'da asy-syuru' ya wa salat bi ibtaliha membatalkan salat ya tidak melakukan salat sebelum mulai maka lebih ashal lebih uh, mudah daripada mengangkatnya setelah masuk dalam ibadah. Ini sisi pendalilan dari apa yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kita lihat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu أطيب النبي كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته Aku memberi minyak wangi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya aku memakaikan minyak wangi, mengoleskan minyak wangi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang paling bagus dari jenis minyak wangi, ya yang paling harum. Biat ya bima yajid. <clears throat> hatta ajida wabi hatta ajida wabi satibi fi ra'sihi wa sampai aku melihat sisa dari minyak tersebut di kepala beliau dan di jenggotnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang mulia ini kita melihat ya sisi pendalilannya dari sisi apanya. Ya. Kita lihat <clears throat> ulama berkata anna tatayyuba halal ihrami manhiyun anhu. Memakai minyak wangi ketika ihram tidak boleh. Artinya dilarang. Ya. Bi khilafi tatayyub qablahu wastidamatihi fi athna fi athnaihi fajaiz. Ya. Berbeda ketika orang memakai minyak wangi sebelum ihram, kemudian minyak wangi itu tetap nempel ya. Terlihat bekasnya walaupun setelah ihram walaupun setelah ihram fajais ini boleh ini diperbolehkan jadi kalau ada seseorang <clears throat> ingin memasuki ihram dia mandi misalkan kemudian dia bersih-bersih kemudian dia kasih minyak wangi rambutnya apa badannya ya kemudian eh, rambutnya, eh, jenggotnya ya. Kemudian bekas minyak wangi itu terlihat dalam apa? Dalam rambutnya dan jenggotnya. Walaupun dia sudah ihram, makanya tidak mengapa. Karena apa? Kaidah tadi bahwa ad-dawamu aqwa al ibtida. Keberlangsungan sebuah amalan lebih kuat daripada memulai. <coughs> ya. Yeah. Karena keberlangsungan atib Atib ini artinya apa? Minyak wangi itu lebih mudah daripada memulainya Kita dari dua hadis yang mulia ini menjumpai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita bahwa amalan yang dilakukan sebelum waktu larangan ya, amalan yang dilakukan sebelum jatuhnya waktu larangan atau sesuatu yang dilarang maka tidak mengapa diteruskan maka tidak mengapa diteruskan ya di kembali lagi <clears throat> hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kaidah ad-dawamu aqwa min al-ibtida bahwa ad-dawam keberlangsungan sebuah amalan ini lebih kuat daripada memulai. Baik, para ulama rahimahumullah taala menyebutkan beberapa contoh penerapan dari kaidah yang kita bahas. Wabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh maka sebuah kaidah akan jelas akan jelas sebuah perkataan ya kita lihat <clears throat> untuk uh, mengetahui tentang kaidah yang kita uh, sedang bahas ya di antara contohnya adalah yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala seperti dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in dalam I'lam Al-Muwaqqi'in ya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala memberikan contoh يمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث الكنائس في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامة ما كان موجودا لأنه يكتفر في الدوام ما لا يكتفر في الابتداء الإمام القيم رحمه الله تعالى من يقول كان جنطة يعني eh, أهل الذمة ya, membangun gereja di negeri kaum muslimin. Maka dicegah tentunya. Ya, dicegah. Tetapi ketika gereja sudah ada dan mereka beribadah di situ, maka mereka tidak dicegah dari gereja tersebut. Karena sudah ada sebelumnya. Ya. Lihat, kata Ibnu Qayyim yumna'u ahlul zimmah, ahlul zimmah yakni orang kafir zimmi ya di negeri kaum muslimin dilarang membuat gereja baru min ibtidai ihdathil kanais fi daril Islam di negeri Islam ya tetapi wala yumna'una min istidamati makana mawjudan tetapi tidak dilarang ya melakukan ibadah di gereja-gereja mereka di gereja-gereja yang sudah ada. Ya. Lihat. Kenapa? Ibnu Qayyim berkata li'annahu yuktafaru fil dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Diberikan uzur tentang toleransi dalam perkara yang dawam. Yang dalam e, sesuatu yang sudah ada dan sudah berlangsung. Ya. Mala la yuktafaru fil ibtida pun memulai ini tidak diberikan nah jadi ini salah satu contoh salah satu contoh yang harus kita perhatikan ini merupakan sebuah informasi ya yang sangat penting dan ilmu yang diberikan oleh ulama ya dan ini juga bisa memberikan uh, pengetahuan kepada kita sehingga kita juga bisa uh, eh, mempraktekannya ketika kita berada di eh, tengah-tengah uh, masyarakat. Ya. Jadi contoh yang saya sebutkan pertama kali di majelis ini adalah masalah ini. <clears throat> Ad-dawamu aqwa minal ibtida. Kaidah ya, ad-dawamu aqwa minal ibtida atau dengan ungkapan lain ad-daf'u ashalu min rafa ad-daf'u ashalu min rafa ad dafu artinya mencegah lebih mudah daripada menghilangkan di sebelum sesuatu terjadi dicegah dulu ya tapi kalau menghilangkan tidak mudah ya menghilangkan sesuatu tidak mudah misalkan gereja yang sudah ada kan menghilangkannya susah ya dengan banyak sebab dan banyak hal ya tetapi ketika ingin ada yang membangun baru ini lebih mudah dicegahnya lebih mudah dicegahnya kemudian ada istilah ad-dawamu aqwa min ibtida oleh karena itu dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan kitab Ahkam Ahlul Zimmah Ahli Zimmah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan eh, permisalan atau contoh tentang sebuah permasalahan yang sangat menarik untuk kita perhatikan ya bahwa ketika kaum eh, non muslim ini ya orang Nasrani yang berada di negeri kaum muslimin ingin membangun gereja baru akan dicegah dicegah yumna dilarang tetapi mereka tidak dicegah untuk mendatangi gereja-gereja mereka menggunakan gereja-gereja mereka dan mereka juga apa namanya dibolehkan ibadah di situ ya dan tidak boleh bagi kita untuk merobohkannya ya nah, ini ini yang eh, contoh yang bisa saya sampaikan dari contoh yang pertama dari kaidah ad-dawamu aqwa min al-ibtida atau ad-daf'u ashalu min ar-rafa'. Ad-daf'u ashalu min ar-rafa'. Contoh berikutnya. Contoh uh, yang kedua ya. <clears throat> tentang masalah hadas masalah hadas ya bersuci ulama berkata al hadatsu mani'un min ibtida'il mashi 'ala al khuffain lakin law masaha thumma ahdatha lam yabtul mashuhu لأن الدوام أقوى من الابتداء ya al hadas hadas ini ma'ruf ya sifat yang datang pada seseorang yang dengannya ketika dia mau sholat dia harus bersuci dengan cara berwudu ya. hadas terjadi karena e, buang air seni atau BAB ya atau karena tertidur tidur dengan lelap dan nyenyak ya ini hadas orang yang mau sholat dia harus menghilangkan hadasnya, mengangkat hadasnya dengan cara ber, berwudu. Dengan cara berwudu. Ulama berkata, al-hadatsu mani'un min ibtida'il masih 'ala al-khuffain. Bahwa hadas ini sesuatu yang mencegah seseorang mengusap dua khufnya. Ya. Lakin akan tetapi, kalau seseorang mengusap dua khuf, kemudian batal, kemudian batal, maka tidak membatalkan mashul khuf. Tidak membatalkan hukum mengusap khuf. Karena apa? Lianna ad dawam aqwa min al Karena ad-dawam keberlangsungan sebuah amalan lebih kuat daripada memulai. Oleh karena itu, bagi siapa saja di antara kita yang ingin mempraktekkan sunnah khuf ini, ya, perlu diperhatikan beberapa syarat. Ya, misalkan di antara kita ingin mempraktekkan mengusap khuf atau mengusap kaos kaki, masuk di antara kaos kaki, ya. Ada empat syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah an yakuna labisan lahu ma'ala taharah kata ulama. Memakai khuf atau kos kaki itu suci dalam keadaan suci. Kalau misalkan tidak suci maka tidak sah. Ya. Misalkan salah satu antara kita sudah berwudu. Ya. Kemudian kita niatkan saya akan memakai khuf atau kos kaki dan saya akan mempraktekannya, mengamalkannya. Nah, ini syarat yang pertamanya kita memakainya dalam keadaan bersuci. Yang kedua, an al khifafu al jawarib tahira. Sepatu khufnya atau kaos kakinya juga suci. Sepatu khuf atau kaos kakinya juga suci. Yang ketiga, an yakuna mashuhuma fil hadatsil asghar. لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل hendaknya mengusapnya dalam hadas kecil bukan dalam hadas besar ya dalam hadas kecil ya seperti tadi buang angin atau uh, keluar angin maaf atau BAB atau buang air kecil ya atau tidur nah, ini bisa tapi kalau seseorang misalkan ya uh, mimpi basah di malam hari ya dia jana dia junub ya, atau hubungan intim suami istri ya maka batal memakai khufnya ini syarat yang ketiga Syarat yang keempat ulama berkata an yakuna al-mashu fil al muhaddad. Ya. Masahnya mengusapnya di waktu sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan untuk orang yang mukim untuk orang yang mukim itu satu hari satu malam. Untuk yang safar tiga hari tiga malam. Dan cara ngitungnya adalah awal permulaan mengusap, bukan awal permulaan memakai. Awal permulaan mengusap, bukan awal permulaan memakai. Saya kasih contoh. Misalkan Ahmad memakai kaos kaki, kemudian anak mau mengusap deh. Dan mukim ya, misalkan mukim. Dia berwudu, ya, kemudian dia misalkan eh, jam 7 pagi ya setelah berwudu memakai kaos kaki pakai eh, kaos kaki ya jam 7 pagi kemudian dia mau sholat duhur misalkan jam 11.30 eh, dia batal misalkan ya dia nggak mau lepas eh, kaos kakinya atau lepas sepatunya dan dia mengusap khuf atau kaos kakinya dia berwudu kemudian dia usapkan ya eh, apa namanya di atas kaos kaki di jam 11.30 itu usap dan cara mengusap itu yang benar bukan satu-satu ya sebagaimana dipahami oleh sebagian orang itu mengusap sekaligus dengan dua tangan di atas dua kaki nah, itu ini sebagian disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu Nah, kemudian ya, kapan dia boleh atau ya boleh melakukan hal ini sampai kapan? Apakah sampai jam 7 dia mulai memakai atau sampai setengah uh, eh, 12? Maka menghitungnya sampai setengah 12 karena awal dia mengusap. Nah ini. Jadi hitungannya adalah awal dia mengusap. Ya. Tapi bukan awal dia memakai. <clears throat> Baik. Inilah permasalahan tentang uh, di antara contoh ad-dawamu aqwa minal ibtida. Ini ad-dawam keberlangsungan sebuah amalan lebih kuat daripada memulai. Ya. Kita tahu bahwa hadas ya merupakan hal yang dengannya seseorang tidak boleh mengusap khuf. Ya. Jadi hadas mani'un min ibtida'il masih 'ala al-khuffain. Ya. Tetapi ketika seseorang mengusap ya khuf kemudian dia batal maka tidak secara otomatis khufnya batal ya, atau masul khufnya batal. Boleh berlangsung karena tadi syarat memakai khuf adalah suci ya suci ini syarat yang pertama walaupun dia nanti batal dan dia wuduk lagi ya dia tidak mesti melepas sepatu khufnya atau dia tidak mesti melepas kaos kakinya ini contoh yang kedua contoh yang ketiga contoh yang ketiga ulama berkata al-qudratu 'ala al-ma'i mani'un min ibtida'i tayammum Kemampuan untuk menggunakan air atau kemampuan untuk menggunakan air ya. Mani'un min ibtida'i tayammum. Ini sesuatu mani' pencegah dari tayammum. Dari memulai tayammum. ولو وجد الماء في أثناء الصلاة بالتيمم لم تبطل صلاته لأن الاستدامة أقوى من الابتداء Nah, ini contoh yang sangat bagus sekali. Kalau seseorang menjumpai air ketika sholat, ya, yang dia itu sholatnya dengan dasar tayamum bukan dengan cara berwudu, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Karena apa? Ad-dawam akwa minal ibtida. Ya, misalkan aku naikkan di roja ini nggak ada air, ya, tidak ada air. Nah, kemudian akhirnya apa tayamum ya tayamum ya. setelah uh, dia selesai tayamum kemudian sholat misalkan sholat zuhur kemudian ada air dia ada jumpa air ya jumpa air ada orang yang bawa air atau misalkan nyala ya karena misalkan beberapa lama nggak nyala tuh air ya, listrik yang nggak nyala atau gimana kemudian pas lagi sholat rokat kedua sholat zuhur oh ada air ya Nah, pertanyaannya, sholatnya batal atau tidak? Apakah harus mengulangi? Jawaban ulama tidak. Karena apa? Keberlangsungan sebuah amalan akwa minal ibtida. Lebih kuat daripada uh, memulai. Ya. Berikutnya, contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. <clears throat> Yahrumu ibtida'us sholati fi awqatin nahi. Haram hukumnya memulai sholat. Memulai sholat di waktu larangan. Waktu larangan seperti terbitnya matahari, matahari di tengah-tengah kita, ya, matahari terbenam. Ini larang, dilarang kita sholat. Wa yajuzu bad'uha qabla waqtin nahi wastidamatuha fihi. Tetapi boleh ya memulai sholat sebelum waktu larangan dan terus melakukannya walaupun masuk waktu larangan karena orang yang melakukan sholat tersebut bukan di permulaan waktu larangan tetapi dia melakukannya sebelum waktu larangan sampai datang waktu larangan sampai datang waktu larangan ya dan ini dihukumi tidak mengapa karena apa? Lianna istidamatas solati aqwa min ibtidaiha. Ini contoh yang keempat. Contoh berikutnya, ini contoh terakhir, yakni yang sudah kita bahas dalam hadis tadi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ulama berkata al-ihramu mani'un min ibtida'in nikahi wat tibi duna istidamatiha. Ya, bahwa ihram seseorang yang melakukan ibadah ihram yakni umrah orang yang berihram larang dilarang untuk menikah dan dilarang untuk memakai minyak wangi ya tetapi hukum ini tidak di dalam hukum istidamah hukum istidamah ini ketika minyak wangi tersebut berlangsung dia pakainya sebelum ihram ya dan masih ada bekas ya masih ada bekas walaupun dia sudah memasuki ihram ya jadi al-dawam aqwa min al-ibtida ini beberapa contoh yang bisa saya bacakan dari apa yang disampaikan oleh para ulama Allahu alam bisawab ya mudah-mudahan uh, kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita sampaikan dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan kita semua untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnedi, Hafizahullah Ta'ala Yang telah menjelaskan tentang sebuah kaidah yang sangat bermanfaat Bahwa keberlangsungan ibadah lebih kuat dari permulaan Dan sudah dijelaskan berbagai bentuk contoh dan permisalan dalam uh, eh, kaidah-kaidah ini Pendengar dan pemirsa Raja TV kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung Silahkan di line telepon 0218236543 Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0 0819896543. Baik, kami akan angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Halo, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Rafiq. Bapak Rafiq di mana, Pak? Ini di Jember, Jember. Masya Allah, taib di Jember. Uh, eh, diker, dikeraskan Pak suaranya ya, biar lebih jelas. Silahkan. Ya, ya Ahlan, Pak Rashid. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Rufik, Ya, ya, silakan. Ada yang saya mau tanyakan. Hmm. Masalah salat tahajud. Iya. Hmm, di mana hukumnya kalau sholat tahajud itu sebelum hmm, apa tidur katanya harus tidur dulu itu apa benar seperti itu Ustaz? iya sudah Baik, ya, Pak Taufik. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fiik. Silakan. Barakallah fiik. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. <clears throat> Naam untuk Pak Rofiq yang di Jember Barakallahu Fik atas pertanyaannya ya e, tentang masalah sholat tahajud betul adalah sholat tahajud adalah sholat di malam hari ya sholat tahajud ini dilakukan ya setelah tidur di malam ya dan kita dianjurkan e, bangun sepertiga malam di situ ya e, sholat tahajud itu dilakukan aglabiahnya setelah uh, tidur. Adapun kalau misalkan kita tidak atau ada kemungkinan kita tidak bangun, maka kita bisa sholat witir sebelum tidur. Ya, sholat witir sebelum tidur sebagaimana wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, walaupun satu rakaat ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk uh, salat witir setelah salat Isya walaupun satu rakaat ya. Itu karena Abu Hurairah radhiyallahu an itu memiliki kebiasaan beliau uh, belajar ya beliau murajah ilm murajah ilmu sampai dia tidak bisa tidur awal waktu ya tidak bisa tidur awal waktu oleh karena itu beliau tidurnya di malam nah, maka dikhawatirkan tidak bangun ya oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur Wallahu a'lam nah Baik, saja kalau khair demikian para fik di Jember. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan masih di via telepon di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ummu di mana? Eh, dengan Dian di Batam. Silakan uh, Ibu Dian di Batam. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seandainya di rumah kita lagi mati air, hmm. ada air sisa di bak mandi itu setengah ustad dan sudah masuk waktu sholat. Apa kita boleh memakai air itu kan katanya airnya harus suci. Hmm. Eh, Baik. atau, uh, apakah kita boleh pakai air itu ataukah kita harus bertawayan? Sebentar, ya, air di baknya buat mandi Iya di bak mandi Ustaz, bak kan mandi. kan bekas-bekas mandi gitu. Oh, gitu. Katanya kan kalau ngambil air wudhu harus air air suci. Iya iya iya iya. Iya. iya. Sudah? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya iya. Ini pertanyaan bagus sekali dan insya Allah sangat berfaedah buat ibu dan yang lainnya ya untuk menyimaknya. Tapi, e, eh, tentang air ya menurut pendapat yang uh, paling kuat seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi taala itu ada dua ada suci ya dan ada najis air suci ada ada air suci dan ada air yang najis tentunya yang suci itu suci dan mensucikan ya Uh, sebagian ulama ada mengatakan suci, kemudian yang kedua suci mensuci, eh, pertama suci mensucikan, kedua suci, kemudian air najis. Baik. E, permasalahan air bak. Air bak ya. Ibu lihat ya air baknya itu ya. Air baknya itu sifat dari airnya itu berubah tidak? Ya, sifat dari airnya itu berubah tidak? Kemudian walaupun berubah yang yang, yang kedua, kalau berubah berubahnya dengan sesuatu yang najis atau tidak. Nah itu ya ini yang perlu diperhatikan kalau misalkan air itu tidak berubah dari warna bau dan rasa maka tetap kita hukumi air itu air yang suci dan bisa mensucikan ibu bisa berwudu dengan air bak tersebut ya kemudian yang kedua kalau air itu berubah berubahnya misalkan warnanya jadi butok istilah bahasa kita butok ya karena orang mandi dengan sabun hmm. sabunnya datang masuk ke bak misalkan yeah. jadi tidak sejernih biasanya kan gitu mm. ya tidak sejernih biasanya atau airnya berubah karena uh, ini apa namanya lumut jadi hijau kan gitu kan berubah <clears throat> baik sabun dan lumut ini sesuatu yang suci ya dan bukan najis ketika berubahnya dengan sesuatu yang suci, maka tetap dihukumi air itu air yang suci. Ya. Kalau kita hukumi air itu suci, maka boleh kita menggunakan air tersebut untuk berwudu. Ya. Baik. Kalau berubahnya dengan najis. Ya, kita tahu najis apakah kotoran apa ya, kotoran manusia maaf saya. Misalkan e, berubah dengan najis, apakah rasanya atau baunya atau warnanya berubahnya dengan najis, maka air tersebut tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Ini ini yang harus diperhatikan oleh ibu penanya, ibu Dian ya, dari batang. Ya, tapi kalau zon golibnya saya eh, dengan zon golib, ya, bahwa bak-bak yang ada itu eh, bak mandi itu suci. Karena apa? Biasanya walaupun tercampur, tercampur dengan sabun atau tercampur dengan lumut dan bisa digunakan untuk bersuci wallahu a'lam miswab. Kecuali kalau misalkan ibu eh, tahu bahwa misalkan berubah nih airnya dengan sesuatu yang menajiskan. Ya, wallahu a'lam miswab. Ini yang bisa anda jawab. Nah, Baik, jazakallah khair. Uh, demikian bagi Ibu yang bertanya barakallahu kalafik. Kami angkat satu pertanyaan via telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Iya, ini dari Ibu Dia dari Cilacap, Pak. Ahlan, silakan Ibu Dia. Iya, mau tanya itu kalau anu perempuan itu safar itu kalau mau sholat di apa di jalan mau di masjid itu misalnya masjidnya itu anu tempat wudhunya terbuka nah itu cara wudhunya itu gimana baik Hmm. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, kalau misal uh, ada ada pernah bertanya kepada sebagian ulama kalau misalkan memang uh, susah ya um, ber, apa ngambil air wudhu misalnya sama sekali susah terbuka dan waktunya mau habis boleh dengan cara tayamum boleh dengan cara uh, tayamum karena kan membuka aurat tidak boleh ya Allah a'lam bishawab nah Baik, saja Jazakallah khair. Demikian umum dan kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal eh, mohon penjelaskan ter terkait dengan kaidah yang tadi disebutkan. Hmm. Sesuatu yang berlangsung uh, lebih kuat dari ibadah yang dilakukan pada uh, awal atau permulaan. Bagaimana ketika ada sebuah ritual ibadah yang memang sudah berlangsung cukup lama, Ustaz? dan secara nas hmm. dijelaskan memang uh, dikatakan tidak ada dasarnya atau syariatnya. Uh, seperti seseorang yang baca Yasin setiap malam Jumat. hmm Lalu kemudian ada yang mengajarkan surat Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. hmm Maka berdalil dengan kaidah ini dan dikiaskan dengan amalan-amalan yang lainnya memang sudah berlangsung cukup lama maka itu lebih diutamakan <coughs> daripada yang baru jazakallahu khair. Yeah, yeah. Nah, ini ikhtilat antara beberapa kaidah ya tentunya. Yes. Iya. Iya, <clears throat> perlu diketahui bahwa eh, dalil eh, kaidah ad-dawamu akwa min eh, al-ibtida ini dalam permasalahan yang tentunya <clears throat> permasalahan yang eh, disyariatkan ya bukan dalam permasalahan yang tidak ada syariatnya ya yang batal sama sekali syariatnya kan gitu e, seperti anak kasih contoh seperti anak kasih contoh e, eh, ide ini nggak masuk di dalam beberapa perkara ya contoh misalkan ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian setelah menikah tahu ternyata wanita ini adalah saudara sesusuan misalkan saudara sesusuan ya Apakah kita pakai kaidah ini? Ad-dawamu akwamul ibtida. Ya. Apa namanya artinya keberlangsungan lebih kuat daripada memulai. Ya. Enggak bisa. ini enggak bisa masuk ke eh, kaid eh, apa namanya? Eh, permasalahan ini tidak bisa dimasukkan dalam kaidah ini. Karena apa? Hukum asalnya batal. Hukum asalnya batal. Ya. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa laki-laki yang menikah dengan wanita yang sesusuan ya kemudian dia tahu setelah pernikahan langsung dipisah dan tidak bisa menggunakan dengan kaidah al-dawamu akwa min al-ibtida. Kemudian e, kasus berikutnya. Kasus berikutnya. Seseorang yang sholat tanpa berwudu. Dia lupa. Memang dia nggak nggak berwudu. Sholat ketika pas sholat duhur misalkan, pas dua rakaat dia ingat oh saya belum berwudu. Dia yakin memang belum berwudu, ya maka tidak bisa menggunakan ad-dawamu aqwamil ibtida ya dawam lebih kuat daripada ibtida tidak bisa karena memang hukum asalnya batal itu ya oleh karena itu dia batalkan dia wudhu ya karena memang e, amalannya batal adapun sebuah amalan ya seperti membaca apalah surat tertentu dikhususkan di malam tertentu ya apakah itu yasin dikhususkan di malam tertentu atau sebagian orang misalkan ah kalau saya baca misalkan surat al-qari'ah di setiap malam Kamis misalkan begitu harus baca al-qari'ah di malam Kamis dia membuat syariat yang tidak ada apa namanya tidak ada sunnahnya ya maka ini tidak masuk dalam kaidah ini tidak masuk dalam kaidah ini ya Adapun tadi bacaan surat Al-Kahfi ya, itu adalah sunnah. Sunnah dari sunnah yang dianjurkan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Rasul menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Adapun Yasin, hadis-hadisnya eh, tidak ada yang sahih tentang membaca eh, surat tersebut di malam atau di hari eh, Jumat ya oleh karena itu kita lihat kaidah ini tidak mutlak diterapkan di semua tempat tetapi kaidah ini diterapkan di dalam perkara yang kata ulama mayumna'u imtida mayumna'u ibtida al-hukmi duna dawamihi ya Ya ingat, kaidah ini diterapkan hanya pada ma yumna'u ibtida'ul hukmi duna dawamihi. Sesuatu yang dilarang ketika dimulai sebuah amalan itu, hukumnya dilarang tidak dalam dawamnya, tidak dalam dawamnya. Ya. Contoh misalkan larangan sholat di waktu nahi, larangan sholat di waktu nahi. Ya, seseorang atau kita kaum muslimin dilarang sholat di waktu pas terbit matahari. Ya, misalkan ah pas waktu terbit matahari kita sholat misalkan, maka nggak boleh. Karena apa? Karena larangan. Tetapi seseorang yang sholat di waktu yang diperbolehkan selesai di waktu nahi atau di waktu nahi juga masih melakukan sholat maka tidak dilarang. Ini e, maksud dari kaidah ad-dawamu ad aqwa min al-ibtida. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, jazakumullah khair atas penjelasannya dan e, demikian bagi para pendengar dan pemirsa yang bertanya e, pertanyaan yang sama terkait dengan kaidah tadi. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang melakukan sebuah kesalahan dan dosa, apakah syariat dalam Islam e, bertaubat kemudian mengharuskan mereka mandi karena di tempat saya ada e, sebuah tarikat yang mengatakan e, untuk mandi dan wajib mengikuti hmm. tarikat dan akan dijamin surga. E, mohon nasihatnya jazakallahu khair. Iya. Jadi ketika apa seseorang bermaksiat, nah. kemudian tobat mandi gitu ya. Iya, nah. Eh, ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat kemudian uh, wajib mandi ini adalah pengwajiban yang tidak ada dalam syariat Islam ya tentunya uh, ini merupakan kebatilan kebatilan ya. jadi hukum mandi mandi besar itu ada sebab-sebabnya ada sebab-sebabnya ya Sebab-sebabnya adalah ya e, misalkan masuk dari kafir masuk Islam ya baru mandi ya jadi kalau ada orang kafir dia masuk Islam maka diwajibkan mandi e, suami istri berhubungan ya suami istri jima ya maka mandi ya seseorang yang ihtilam ihtilam mimpi basah ya maka mandi adapun berbuat maksiat kemudian e, diwajibkan mandi misalkan mencuri ya enggak ada hubungannya seseorang mencuri mencuri kemudian saya tobat datang ke misalkan ke mas, rois e, imam sebuah kelompok tertentu ya imam saya tobat nih kan itu ya kata imamnya mandi nah itu nggak ada itu syariat baru ya manistahsana faqad syarra'a orang yang membuat e, sesuatu itu yang menghasankan sesuatu ya membaik mem, mem, mengatakan baik sesuatu ya maka dia telah membuat syariat baru ya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka ter, tertolak. Tidak ada syariat mandi kecuali begini. Kecuali kalau seseorang bermaksiat, ya misalkan laki-laki atau perempuan bermaksiat apakah dia onani, ya atau misalkan dia uh, apa namanya melakukan perbuatan yang haram kemudian uh, tadi seperti onani tadi maka perbuatan ini misalkan sampai keluar keluar air mani maka dia wajib mandi kalau seperti ini tapi kalau maksiat-maksiat yang tadi mencuri berbohong tidak ada kewajiban untuk mandi yang tidak ada hubungannya dengan mandi. Pengwajiban seorang seseorang kepada pengikutnya untuk mengikuti sebuah jamaah ya kemudian wajib mandi untuk mencucikan diri ini enggak ada dalam Islam tidak ada dalam Islam dia tasyabuh dengan orang kafir tasyabuh dengan kaum Nasara yang orang itu kalau mau apa namanya bertobat datang kepada uh, pendetanya atau apanya kemudian dia minta disucikan ya dengan membayar sekian jumlah dari sekian harta ini tidak ada dalam syariat Islam ya wallahu alam nah baik saya jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya dan kami akan pertanyaan berikutnya dari beberapa pesan singkat yang sama assalamualaikum warahmatullah Ustaz di penghujung uh, hmm. bulan ini begitu banyak kaum muslimin yang hmm. secara sadar ataupun tidak melakukan uh, ritual atau perayaan-perayaan yang pada hakikatnya tidak ada di dalam Islam seperti uh, acara tahun baru dan kemudian mengikuti perayaan dari ibadah orang-orang Nasrani. Uh, mohon nasihat dan uh, sarannya terkait dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin yang secara tidak sadar telah terjumus ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa barakallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya <clears throat> untuk diperhatikan karena ini permasalahan akidah permasalahan akidah. Kita kaum muslimin memiliki akidah tersendiri. Ya, prinsip tersendiri yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Setiap agama punya prinsipnya dan punya keyakinannya masing-masing. Ya. Dan tidak boleh kita mencampur adukan keyakinan kita dan keyakinan yang lain. Apalagi sangat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin berkata dan sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat kita katakan kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu apa? Allah itu satu esa. Kul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah seseorang yang membaca ayat ini sanggup mengatakan ya, mengucapkan kepada eh, sang, eh, berani mengatakan ada di sana anak Allah Subhanahu wa taala ya, anak Tuhan maka orang yang berani mengatakan ada anak Tuhan dari kaum muslimin bacalah ayat ini ya bacalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman lam yalid wa lam yulad Allah tidak uh, melahirkan dan tidak dilahirkan ya dan Allah pun berfirman di dalam surat Maryam di ayat yang ke 88 eh, ya Allah berfirman wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada mereka berkata Ar-Rahman Allah yang Maha Pemurah mempunyai apa mempunyai anak apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-89 laqad ji'tum syai'an idda sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda kata Allah subhanahu wa ta'ala hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu ya dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena apa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Allah berfirman, wama ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Maka tidak pantas Allah Ar-Rahman ya, memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ar illa ati rahmani abda seluruh apa yang ada di langit dan bumi itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tegas sekali apa yang akan terjadi. Ya, lihat langit, bumi, gunung, semuanya akan hancur. Ketika ada orang yang mengatakan apa? Allah memiliki anak. Ini akidah kaum muslimin, akidah kaum muslimin. Ya, ini dari sisi akidah dulu. Dari sisi akidah kita dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Ya. Dan e, tidak bertentangan dengan e, toleransi yang ada dalam Islam tentunya. <clears throat> ya. Toleransi lain, akidah lain. Ini jangan sampai disamakan. Berarti orang Islam nggak toleransi dong. Ya. Tidak seperti itu. Kemudian masalah e, akhlak ya. Di akhir-akhir bulan Desember ini ya. Hendaknya kaum muslimin juga punya sikap, punya prinsip ya. Tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang kufar. Tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang kufar ya. Tetap ya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk ke masjid cuma ngasih 50 ribu ya untuk petasan 50 ribu sekali sekali Eh, di, di, di apa dilemparkan la haula wala quwata illa billah ya ini jangan sampai kita ini ikut-ikutan karena Rasul yang mulia alaihi suatu wasallam bersabda man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa yang ikut-ikutan dengan suatu kaum maka termasuk golongan mereka jadi tidak boleh kita ini ikut-ikutan ya kita eh, prinsip kita eh, tetap ya pegang din Islam. Juga tidak boleh melakukan hal-hal eh, bermanfaat apa yang kita sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini ya mudah-mudahan uh, Allah kasih pahala kepada kita semua ya dan kepada pemirsa juga kepada para pendengar juga kepada kru roja yang ikut uh, andil dalam uh, melaksanakan atau untuk melakukan uh, aktivitas yang dengannya kita bisa menyelenggarakan acara ini yang mudah-mudahan Allah kasih ilmu kepada kita dan kasih tambahan ilmu kepada kita semua ya dengan acara ini.